dan kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan sekian banyak pintu-pintu kebaikan dan seluruh kebaikan yang Allah turunkan semuanya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kebaikan yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada nabi yang paling besar ini kecuali perkara yang besar oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan untuk kita memperhatikan semua nilai-nilai kebaikan dan menyempurnakannya. Dan di antara pintu kebaikan yang paling besar dan bahkan merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kaitkan atau Allah sebutkan setelah kewajiban kita untuk mengetahui dan menunaikan hak Allah yaitu pintu birrul walidain dan perihal birrul walidain merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala di setiap masa. Tidaklah seorang nabi yang diutus kecuali mengingatkan untuk senantiasa menjaga interaksi yang baik kepada kedua orang tuanya. Dan penyebutan orang tua yang harus kita ingat bahwa kedua orang tua adalah yang dengannya kita terlahirkan atau dalam bahasa kita ibu kandung dan ayah kandung mereka itu adalah orang tua kita sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Perhatikan bagaimana syariat untuk kita masuk kepada pintu kebaikan yang sangat besar yaitu birrul walidain merupakan sesuatu yang menjadi wasiat para nabi di setiap masa. Allah mengingatkan wa id akhadna dan tatkala kami mengambil mitsaqa perjanjian sumpah yang harus diikrarkan oleh Bani Israel yang harus mereka tunaikan yang pertama la ta'buduna illallah diperintahkan kepada Bani Israel untuk jangan beribadah kecuali kepada Allah memurnikan ketaatan memurnikan semua al-qurbat perkara-perkara ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wasiat yang kedua kepada Bani Israel wabil walidain ihsana dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, perhatikan para ummahat dan akhwat. Penggalan firman Allah Subhanahu wa taala ihsana. Berbaik kepada kedua orang tuanya. Ihsana sebuah kata yang nakirah sebuah kata yang nakirah. Sekiranya sebagian para ummahat mengingat bahwa penyebutan nakirah yang bermakna indefinitif maka mencakup semua kebaikan hendaknya dia tunaikan untuk kedua orang tuanya. Apakah kebaikan duniawiyah terlebih lagi kebaikan ukhrawiyah Dan demikian pula diingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat kepada umat ini agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 36 Wa'budullah sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan penggalan berikutnya. Beriringan dengan perkara yang paling agung dalam kehidupan seorang hamba. Yaitu Tauhid. Berikutnya Allah katakan wabil walidaini ihsana dan hendaknya terhadap kedua orang tua ihsana berbaik dengan segenap bentuk kebaikan. Bahkan demikian pula dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Perintah yang sama untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan bagaimana seorang menjaga tauhid kepada Allah dan menghindarkan dari seluruh bentuk noda kesyirikan kepada Allah. Berikutnya Allah mengingatkan hendaknya seorang melakukan segenap bentuk kebaikan untuk kedua orang tua yang sehingga sedikit noda yang dilakukan untuk orang tua sedemikian besar dosanya sebagaimana yang Allah ingatkan fala taqul sedikit noda orang berkata ah uff atau sesuatu yang bernada tinggi terhadap orang tuanya merupakan bagian daripada bentuk hukum walidain kedurhakaan kepada orang tua dan kita akan lihat bagaimana para immatus salaf menjadikan interaksi terhadap orang tua laksana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadikan interaksi terhadap kedua orang tua laksana jihad. Dan itulah sebagaimana sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang meminta izin untuk berjihad menyambung nyawanya, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Fafihima fajahid kata Nabi. Berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Ayat per ayat sekiranya kita perhatikan dalam Al-Quran sedemikian banyaknya yang mengingatkan tentang wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan perlu kita ingat berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku sepanjang masa. Apakah selepas atau ketika hidupnya kedua orang tua kita atau semoga Allah merahmati yang mendahulunya selepas wafatnya kedua orang tua. Demikian agungnya syariah kita. Demi Allah, kalau kita mengkaji dan menelaah bagaimana interaksi para salaf terhadap orang tuanya akan kita katakan bahwasanya apa yang mereka lakukan sesuatu yang seakan-akan mimpi. Bagaimana mereka mampu melakukannya? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dalam kehidupannya? Dan motivasi apa yang menjadikan mereka berjuang untuk terwujudkan dari apa yang kita anggap hal yang sangat aneh. Dan bahkan puncak keistimewaan yang seharusnya bisa diraih oleh seorang sahabat ternyata mereka tinggalkan karena untuk orang tuanya sebagaimana insya Allah nanti kita sebutkan para ummahat dan para akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Ayah kita memiliki hak yang harus kita tunaikan sepanjang kehidupan ayah kita dan setelah wafatnya. Ibu kita demikian pula memiliki hak sepanjang kehidupan atau sepanjang hayatnya dan setelah wafatnya. Dan sungguh agung syariat kita. Tatkala memposisikan seorang ibu sedemikian tingginya melebihi posisi seorang ayah dalam beberapa permasalahan. Dan kiranya ini cukup sebagai bukti bagi kita dari sebagian orang yang menganggap bahwasanya agama kita bersifat menyampingkan urusan wanita dan meletakkan wanita kata mereka berkasta bawah kelas dua atau yang lainnya beragam anggapan kiranya satu bukti sebagaimana akan kita bahas ini menjadi dalil bagi kita menjadi hujah Sedemikian agungnya agama kita memposisikan seorang wanita. Yaitu bagaimana agama kita memposisikan seorang wanita yang setiap kita pernah berada di rahimnya. Posisi seorang wanita yang setiap kita pernah minum asinya. Itulah ibu kita. Dalam Al-Quran, perhatikan. Dalam Al-Quran, Allah sifati perjalanan seorang ibu sedemikian lengkapnya. Tidak sebagaimana Allah ketika mensifati bagaimana posisi seorang ayah. Secara umum, Allah mengingatkan untuk orang tua, ayah ataupun ibu, dengan firman-Nya, sana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini secara umum. Tetapi secara khusus dalam banyak ayat Allah posisikan penyebutan yang sangat istimewa untuk seorang wanita, untuk seorang ibu yang Allah sebutkan secara perinci. Apa yang harus kita lakukan? dan bagaimana perjalanan mereka. Dan ini atau perjalanan selama mereka menjaga kita. Apakah ketika kita di rahimnya atau semasa usia kita, usia dini dan demikian selanjutnya. Coba perhatikan surah Luqman ayat 14. Surah Luqman ayat 14 Allah sifati perhatikan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wafisaluhu fi ameh Coba perhatikan firman Allah wahnan ala wahnin ini salah satu bentuk bagaimana Allah perincikan keadaan seorang wanita ketika mereka atau ketika kita setiap kita berada di rahim ibunda kita dan saya yakin perkara seperti ini kalau kita diingatkan pun kita tidak akan ingat dan ingatlah hikmah karena sebab inilah Allah perincikan di antaranya. Allah perincikan tentang keadaan seorang ibu untuk memberikan ketegasan dan peringatan kepada kita. Walaupun sekiranya kita disuruh untuk mengingat. Dan tidak mungkin kita bisa mengingatnya. Tidak mungkin kita bisa mengingatnya. Oleh sebab itu Allah ingatkan kita dengan nas yang apa yang ya, dengan apa yang Allah turunkan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan untuk mengingatkan kita inilah yang terjadi pada setiap kita tatkala kita berada di rahim ibunda kita. Dan tatkala kita berada dalam penjagaannya di usia dini. Seandainya sebagian kita para ummahat merasakan dan sudah merasakan bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang ibu sedemikian beratnya dan bagaimana sedemikian bahagianya ketika anak kita memberikan perjuangan untuk berbuat baik terhadap kita maka demikianlah pula keadaan ibunda kita kita merasakan atau sebagian umat merasakan beratnya ketika anaknya masih di rahim atau ketika hamil. Maka demikian pula saat seperti itulah ketika kita berada di rahim kedua orang tua kita. Perhatikan firman Allah, "Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin." Hamalathu ummuhu. Ibunya yang hamil. Yang berada di rahimnya anaknya wahanan dalam keadaan lemah. Ala wahnin bertambah lagi dengan ke kondisi yang semakin melemah. Coba perhatikan sekali lagi Allah sifati sedemikian menakjubkan. Allah sifati dengan kata-kata wahanan. Kembali lagi ini namanya nakirah. Wahanan juga naki nakirah. Artinya memang tidak ada seorang wanita yang bertambah usia hamilnya kecuali dia tentunya akan merasakan kondisi yang semakin bertambah kesulitannya. Tidak akan mungkin melakukan aktivitas sebagaimana dia sebelum dalam keadaan hamil. Bahkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah sifati hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 شهرا حملته أمه ibunya yang telah tentu dalam kondisi membawa anaknya dalam rahimnya yaitu hamil dalam keadaan kurhan asal kata kur yaitu sesuatu yang menyulitkan dan tidak disukai asalnya siapa yang suka untuk fisiknya terasa sakit siapa yang suka fisiknya itu melemah siapa yang suka ketika terjadi perubahan dalam perasaannya dalam beragam hal yang menjadikan tentunya keadaan tidak sebagaimana ketika dia belum hamil. Kuruhan. Dan kondisi kuruhan ini sesuatu yang sangat menyulitkan bagi seorang wanita dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika dia dalam kondisi hamil, kondisi yang kedua Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wada'athu kurha." Tatkala kedua orang tua kita melahirkan kita yang memberikan separuh kehidupan seakan-akan separuh nyawanya untuk bagaimana lahirnya kita di atas muka bumi ini. Demikian keadaan dia dikatakan sebagai seorang ibu dan saya yakin Ma'asyurah ummahat telah merasakan atau merasakan apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Hikmah yang saya inginkan dari apa yang telah kita rasakan menunjukkan sedemikian besar hak yang harus kita tunaikan untuk kedua orang tua kita khususnya kepada ibunda kita. Saya nukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bagaimana seorang wanita berada dalam kondisi yang sedemikian mulianya ketika dia menjalani tentunya dengan tetap membingkai dengan nilai-nilai kebaikan. Dan ini menunjukkan bagaimana upaya seorang wanita yang masih saya katakan wanita yang masih di atas sutra karena di saat ini juga ada kalanya muncul wanita yang fitrahnya hancur yang sehingga tidak mengetahui hak untuk anaknya bahkan menelantarkan anaknya dari seusia dini suatu keadaan yang tidak pernah ada pada generasi yang terdahulu Qala Ibnu Abbasin berkata Ibnu Abbas mengkisahkan bagaimana ibunda Hajar radhiyallahu taala anha ketika berjuang untuk anaknya. Jadi sini seakan-akan beliau mengajak bicara atau mengajak kita untuk kembali melihat bahwa dari perjuangan yang penuh kejujuran dari orang tua melahirkan seorang anak Ismail alaihi wassalam ia memberikan segala-galanya untuk ibundanya dikisahkan ketika Hajar radallahu taala anha membawa putranya ini kondisi yang sangat berat setelah mengandung sekian bulan dalam kondisi yang sulit kemudian melahirkan dalam kondisi yang sangat berat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala mencoba dengan keadaan yang cukup berat berpisah dengan suaminya dan sebuah perpisahan yang bukan sekedar perpisahan dan waktu yang telah Allah tentukan yang harus berpisah dengan suami yang dalam waktu yang telah Allah tentukan lebih daripada itu berpisah dan berada di suatu tempat di wadin di sebuah lembah ghairi di zar'in yang tidak memiliki pertumbuhan tidak ada air tiga kesulitan yang harus dihadapi dua kesulitan telah dia jalani dan kesulitan berikutnya adalah ketika dia harus menghadapi kondisi lingkungan yang kering kerontang tanpa adanya pohon dan minuman. Dikatakan bagaimana Hajar yadirru labanwa ala sabiyatiha. Terus dia berupaya bagaimana menetes dan keluar asi untuk anaknya yaitu Ibrahim آه ah, Ismail hatta lama ثني الماء ketika air itu mulai mengering asinnya mulai mengering qalat maka dia berkata law dhahabtu fa nadartu la'alli ahussu ahadan aku harus pergi aku harus mencari Mungkin akan ada orang yang melihatku atau aku melihat orang. Yang tentunya dia bisa meminta bantuan orang yang asing. Tidak ada kawan di tengah lembah yang kering. Cobaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian beratnya. Fadhahabat fasaidat as-safa. Pergi dia dan naik ke bukit Safa. Fanadarat wa hal tahus wahadan فلم تحس أحدا dia memperhatikan dan terus melihat satu orang pun tidak ada yang bisa dia lihat dari bukit Safa. فلما بلغت الوادي سمعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا ثم قالت lau dhahabtu fanadartu ma fa'al kemudian ingin menyempurnakan dalam bagaimana mencari sesuatu yang bisa dengannya terjaga dirinya dan anaknya. Dia berjalan menempuh perjalanan sebagaimana sebagian para jemaah pernah merasakannya ke Bukit Marwah. Naik ke Bukit Marwah, dia perhatikan, dia perhatikan, dia cari, tapi tidak satu pun orang terlihat. Tujuh putaran dia lakukan. Kemudian dia mendengarkan sesuatu suara yang tidak lain adalah suara bayinya atau suara anaknya dalam keadaan kondisi yang tentunya kehausan sebagaimana dirinya kehausan dan bayi lebih kehausan فإذا هو على حاله كأنه ينشغ الموت ينشغ الموت melihat dirinya dan melihat anaknya maka dia menganggap bahwasanya dia di depan pintu kematian menghadapi kematian فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا Seterusnya mencari. Mencari. Dan subhanallah seorang ibu yang demikian bijaknya dan demikian tinggi rasa kasih sayang perjuangan untuk hidup tidak hanya untuk hidup dirinya tapi juga untuk anaknya apa yang diinginkan dari Ibnu Abbas dari penukilan riwayat Imam Bukhari ini dikatakan bahwa Ibnu Abbas ini mengingatkan kita bahwa fitrah seorang wanita, bahwa fitrah seorang ibu tidak pernah menginginkan kejelekan untuk anaknya sedikit pun. Ini asalnya. Fitrah seorang ibu dia telah mengandung anaknya dan melahirkannya. Dia tidak ingin menyanyiakan, dia tidak ingin membiarkan tentunya anaknya dengan tanpa sedikit pun perhatian. Oleh sebab itu, para ummah dan para akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Satu sisi pelajaran yang harus kita ingat sebagai calon para ummah, persiapkan diri kalian untuk memiliki sifat-sifat yang mulia sehingga bisa menggapai sebuah tujuan kehidupan yang mulia dan bagi para ummahat wajib untuk memperhatikan bahwa perjuangan dengan kesabaran merupakan sebuah keharusan yang dijalani ketika dia mengandung, ketika dia melahirkan, dan ketika dia menjaga atau mendidiknya. Dan bagi kita seorang anak yang memiliki orang tua yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita lebih besar kewajiban kita terhadap mereka untuk kita perhatikan أخوتي ibu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari disebutkan hak mereka tiga kali daripada hak seorang ayah. Penyebutan seperti ini secara terperinci mengingatkan hak mereka sedemikian besarnya. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak? Perhatikan. Man ahaqqun nasi siapakah di antara umat manusia yang paling berhak untuk mendapatkan interaksi yang terbaik dariku. Qal Rasul berkata, "Ummuk." Summa ummuk. Summa ummuk. Summa abuk. Ibumu. Ibumu. Ibumu. Kemudian ayahmu. Tiga kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama ibu kita atau menyebut nama ibu. Penggalan sabda Nabi yang dari setiap kita perhatikan. Simak apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, man ahakun nasi husni sahabati. Yang berkata, Siapakah gerangan? Siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan interaksi yang terbaik dariku? Menunjukkan siapapun sahabat kita kalau bagi suami istri kita paman kita siapapun dari selain dari seluruh umat manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan interaksi yang baik dari kita adalah ibu kita. Mereka dia wajib untuk kita perhatikan dan mendapatkan interaksi pergaulan yang istimewa. Dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yusikum bi ummahatikum thalathan innallaha yusikum bi abaikum Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian tiga kali. Dan Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada ayah-ayahmu. Demikian keistimewaan seorang wanita. Demikian keistimewaan seorang ibu. Al Imam Ahmad meriwayatkan Suatu saat Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, man abam?" Hai Rasulullah, siapa yang paling utama untuk aku berbuat baik? Kala ummu, ibu. Kalau summa man, kemudian siapa lagi? Kala summa ummu, ibu. Kalau summa man, kemudian siapa lagi? Kala ummu, ibu. Qultu thumma man? Kemudian siapa lagi? Kala summa abad, Summa abad, Bapakmu. Tiga kali penyebutan dari beberapa hadis yang kita sebutkan menunjukkan keistimewaan yang demikian tinggi untuk seorang ibu. Dan subhanallah dikatakan oleh para ulama wa kathirun minan nasi yad'ufu fiqhum fi dhalik sangat banyak orang yang tidak menelaah fikih adab pergaulan dengan seorang ibu oleh sebab itu dikatakan وعقوق الأم أشد جرما من عقوق الأب kedurhakaan seorang anak kepada ibunya lebih jahat, lebih jelek dari kedurhakaan seorang anak kepada ayahnya. Dan semua bentuk kedurhakaan kepada siapapun merupakan kejelekan. Dan ini tentunya berlaku untuk siapa yang dikatakan ibu kita dan ayah kita. Apapun kondisi yang ada padanya. Bahkan sekiranya dia kafir atau seorang ibu yang kafir, maka tetap wajib kita untuk berinteraksi terhadap mereka. Perhatikan firman Allah dalam surat Luqman ayat 15. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا Kita berupaya untuk berbaik kepada kedua orang tua kita, tapi mereka berburuk kepada kita. Bahkan mereka memaksa kita untuk mempersekutukan Allah. Memerintahkan perkara yang paling buruk Yaitu urat syirik kepada Allah. Ketika kita diperintahkan untuk syirik kepada Allah, fala tuti'huma. Dalam perkara yang seperti ini jangan ditaati. itu jangan taat untuk kita syirik kepada Allah karena orang tua. Coba perhatikan penyebutan kata syirik. Penyebutan kata syirik itu faedahnya sangat besar baik faedah yang bersifatnya tabat dalam arti bagaimana sekiranya kita mendapatkan orang tua yang dia adalah muslim tentunya hak mereka sangat besar dan lebih besar lagi ketika mereka memerintahkan perkara yang baik maka wajib untuk kita mengikutinya ketika perkara itu adalah perkara yang baik dan tentunya interaksi kita dalam perkara yang baik adalah dalam batasan-batasan yang tentunya tidak menyelisih Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah menyatakan fala tuti'uma dan jangan kalian taati keduanya dalam perkara ini, tapi dalam Kondisi yang lainnya usahib huma fi dunia ma'rufa. Pergauli. Perhatikan Allah menggunakan kata-kata apa? Sahib. Sahib. Kita tahu bagaimana seorang menjadikan sahabat, bagaimana loyalis seorang kepada sahabatnya. Di sini Allah menggunakan kata-kata sahib, pergauli, sahabati keduanya di dunia ini dengan ma'arufa dengan yang baik. Ini keadaan orang tua. Suatu saat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kata Asma binti Abi Bakar kadiman alaiya ummi. Ibu, ibuku saat ini mengunjungi aku. ya musyrikatun. Dan dia dalam keadaan masih sebagai seorang wanita yang musyrik. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qult inna ummi qadimat wa hiya raghibatun afa asilu ummi wa Rasulullah Ibu mendatangi aku Ibu menginginkan aku Afa ummi apakah boleh untuk aku menyambung hubungan dengan kedua orang tuaku? Dengan ibuku? Qala na'am. Sili ummik. Na'am. Diperintahkan kepada Rasul atau diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung hubungan dengan ibunya walaupun ibunya dalam keadaan musyrikah oleh sebab itu, kondisi yang di bawahnya lebih wajib lagi untuk mendapatkan perhatian. Artinya apa? Ketika dia musyrik, wajib untuk kita berbuat baik. Bahkan ketika dia musyrik, memerintahkan kepada kesyirikan, wajib untuk berbuat baik. Lalu bagaimana kalau kedua orang tua kita ada kedua orang tua yang masih sholat? Lalu bagaimana kalau sekiranya kedua orang tua kita adalah orang tua yang taat kepada Allah? Semakin besar nilai keimanan yang dimiliki oleh kedua orang tua kita berarti tentunya semakin besar kewajiban kita untuk kita berjihad kepada kedua orang tua kita. para ummah dan para akhwat yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa seorang anak harus memiliki perjuangan sebagaimana dikatakan oleh Nabi fajahid fafihima fajahid maka Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk untuk melakukan semua asbab yang akan menjadikan orang tua kita semakin baik dunianya dan lebih daripada itu semakin baik agamanya. Ketika kita lakukan akan menjadi sebab semakin baiknya agama orang tua kita. Maka subhanallah. Wajib untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kisah. Disebutkan bahwa seorang ibu dikatakan sebagai pintu daripada pintunya syurga. Dan celaka tentunya orang yang tidak berupaya untuk membuka pintu itu sebagaimana disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan taraddada Muawiyah ibn Jahima As-Sulami radhiyallahu taala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga marrat satu saat Muawiyah ibn Jahima itu berulang kali mendatangi Rasulullah hingga tiga kali yas'alu jihad meminta untuk ikut perang ikut menyambung nyawanya. Wa fi kulli marratin yaqulu dan setiap Muawiyah meminta izin untuk disertakan dalam peperangan, maka jawabannya adalah waihak ahayatun ummah. Peringatan yang demikian tegas. Apakah ibu masih hidup? Qala na'am ya Rasulullah. Masih ya Rasulullah. Qala waihak ilzam rijlaha. Fasammal jannah. Subhanallah. Dengan ungkapan yang demikian indahnya. Kata Nabi, waihak ilzam rijlaha fasammal jannah. pegari kakinya. Dan kemudian surga untuk kamu. dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ilzamha fa innal jannata 'inda rijliha pegangi ibumu karena sesungguhnya surga ada di kakinya sampai sampai perhatikan ada pendapat ini sampai saya katakan ada pendapat walaupun ini dimerjuhkan tapi menunjukkan bagaimana para salaf sangat memperhatikan posisi seorang ibu lebih daripada segala-galanya setelah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dikatakan bahwa sebagian para salaf itu ada yang membolehkan mencium kaki seorang ibu bahkan diriwayatkan Kena hormatnya dengan ibu. Fakana yuqabbilu qadama ummi kulli Ada seorang salaf yang setiap hari itu mencium kaki ibunya. Subhanallah. Demikian keistimewaan para salaf. Walaupun tentunya ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Tetapi yang ingin kita ambil pelajaran bagaimana mereka memposisikan orang tua dalam gerakan fisiknya secara menyeluruh. Mereka melakukan untuk keduanya atau khususnya untuk ibunya segala-galanya. Suatu saat ketika wafat ibundanya dari Al-Qadhi Iyas maka Al-Qadhi Iyas beliau menangis faqila ma yubkika ya Aba Wasilah wahai Aba Wasilah apa gerangan yang menjadikan engkau menangis Qal maka Abu Wazilah berkata, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ahaduhuma." Kata Al-Qadhi Iyas ketika ditinggal wafat oleh ibunya, "Wahai Iyas, kenapa engkau menangis?" Belum menjawab, "Kana li baban" Sungguh dahulu aku memiliki dua pintu surga yang terbuka fa'ughliqa ahaduhuma dan saat telah ditutup salah satunya. Demikian istimewa para salaf memposisikan seorang ibu. Para salaf sedemikian hebatnya dan tingginya memposisikan seorang ibu. Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata Ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtaghi al-jihad wa inni la aqdiru alayh qala hal baki أحد min والديك qala ummi qala fi tabrani atau diriwayatkan suatu saat ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, wahai Nabi, sungguh saya menginginkan jihad. Tapi sebagaimana yang engkau lihat, aku adalah orang yang tidak mampu untuk berjihad. Tentunya orang yang berjihad ada syurutnya. Dan orang yang memiliki umur, maka diperkenankan untuk tidak berjihad. Maka dia ingin bertanya atau ingin mengetahui adakah yang bisa menggantikan jihad yang dia tidak mampu untuk melakukannya? Maka Rasul berkata, hal baqiya ahadun min Masihkah salah satu kedua orang tuamu hidup? Kala ummi. Dia berkata, iya masih. Ibuku. Subhanallah. ini sedemikian tingginya keistimewaan seorang ibu dan coba penggalan yang sedemikian mendalamnya ketika dia menyatakan adakah amalan perbuatan yang sekiranya aku lakukan bisa sama dengan al-jihad yang saya inginkan tentunya dengan kata-kata jihad dalam menunjukkan bahwa posisi seorang ibu sedemikian tingginya. Membutuhkan perjuangan. Pantas sekiranya Ibnu Abbas beliau berkata, Inna birral ummi afdalul a'mal. Kata Ibnu Abbas, upaya untuk berbuat baik kepada ibu merupakan perbuatan yang paling istimewa. Beliau juga berkata, "Inni la a'lamu 'amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah." Aku tidak mengetahui sebuah perbuatan yang lebih mendekatkan kepada Allah melebihi berbuat baik kepada ibu. Bangga dikatakan wa wa mazhabu jamaah salam. Subhanallah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada seorang yang masih memiliki ibu Beliau katakan Wallah law alafta laha al kalam Wa at'amtaha ta'am Latadkhulanna jannata Majtunibat kabair Kata Ibnu Umar kepada seorang lelaki yang dilihat dia duduk dengan ibunya, dia berkata, "Wallahi demi Allah, kalau kamu sanggup selalu berkata dengan perkataan yang lembut, ini jihad. Dalam kondisi apapun, ada kalanya dengan seorang anak mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi dia tetap apapun keadaannya, alaf talahal kalam, tetap engkau berlembut kepada orang tuamu dengan semua ucapanmu. Wa at'amta at-ta'am. Kau suapin kedua orang tuamu. La tadkhulanna jannah. Semua engkau benar-benar akan masuk ke dalam surga ketika dosa-dosa besar engkau tinggalkan. Subhanallah. Kalau kita baca sejarah para salafi, tidak ada satu kebaikan dalam kapasitas apapun seistimewa apapun keadaan orang ini khusus untuk kedua orang tuanya tidak pernah dia berikan untuk orang lain dari sesuatu yang masih mampu untuk dia lakukan itu masalah. tidak pernah menyerahkan sedikit pun ketika dia masih mampu untuk melakukan sedikit pun dia tidak akan serahkan walaupun kepada budaknya apalagi kepada pembantunya sedemikian mendalamnya mereka dalam upaya untuk berbaik kepada kedua orang tuanya sehingga ada kalanya mereka khusus untuk keduanya mereka menyajikan makanan dan minuman dengan tangannya Mendekatkan makanan kepada orang tuanya dengan tangannya. Tidak pernah menyerahkan kepada budaknya sedikit pun perbuatan yang untuk orang tuanya. Karena itu adalah jihad. Dia tidak akan serahkan amalan kebaikan kepada orang lain. Dari orang tuanya. berkata Alimah Mujahid rahimahullahu taala atau eh, berkata محمد بن منكذر رحمه الله تعالى كتب له بات أخي عمر يصلي وبت أغمس رجل أمي وما أحب أن ليلتي بليلتي Suatu saat Kata dia Suatu malam Saudaraku Umar sedemikian giatnya dia melakukan sholat tetapi wabitu suri suridla ummi tetapi semalam suntuk aku menggenggam kaki ibuku menghangatkan kaki kedua orang tuanya wa ma uhibbul an anna laylati bi laylati aku tidak ingin malamku berlalu sebagaimana saudaraku berlalu untuk sholat aku ingin malamku berlalu untuk ibuku untuk kebahagiaan ibunya apapun yang bisa dia lakukan ketika hal itu dicintai oleh orang tuanya. Hisham bin Hasan radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Qultu lil Hasan, aku berkata untuk Hasan, inni al Quran." Suatu saat aku sedang mempelajari menelaah Al-Qur'an. Wa inna ummi tantadhirani bil 'asha. ibuku menunggu aku untuk hidangan malam. Hidangan makan malam. Qala al-Hasan, qala al-Hasan, ta'ashsha al-'isha ma ummik tukirru bihi 'ainuha. Ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawwa'an. Subhanallah. Suatu saat aku sedang mempelajari Al-Quran Tiba-tiba ibuku memanggilku dan menunggu aku untuk sekedar mengajak makan malam. Maka kata Hasan kepadaku, Tashal yasha. Nikmati makan malam. Maumik Bersama ibumu. Tutru ainuha. Yang dengannya hati ibumu akan sangat bahagia. Dan perbuatan seperti ini kamu makan malam bersama ibumu. Ahabbu ilayya lebih aku cintai min yang dari sekedar menunaikan haji yang sifatnya sunnah. Haji yang sifatnya sunnah itu haji yang telah dia tunaikan atau yang dia tunaikan setelah dia menunaikan haji yang wa yang wajib. Demikian besar. Maka kita ingatkan seorang anak siapa yang paling wajib engkau tunaikan engkau hajikan atau engkau umrohkan istrimu anakmu atau siapa maka yang wajib adalah ibumu setelah ibumu ayahmu setelah ayahmu baru istrimu dan anak-anakmu ini hak seorang ayah atau seorang suami atau seorang lelaki terhadap ibunya. Berkata Bishr ibn Harith rahimahullahu taala. Perhatikan al-waladu bil qurbi min ummih haitsu tasma' afdal min alladhi yadribu bi sayfihi fi sabilillah azza wa jalla. والنظر إلي إلي أفضل من كل شيء katakan Bishr al-Harithi rahimahullah Imam Salaf ini berkata sedekat mungkin seorang anak terhadap ibunya al-walad sedekat mungkin seorang anak dengan ibunya yang sehingga dia selalu mendengarkan maka sungguh upaya yang dia lakukan untuk selalu dekat dengan ibunya dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan ibunya afdal ini lebih mulia daripada seorang yang memukulkan pedangnya berperang di jalan Allah wan nadaru ilaiha dan melihat kedua orang tuanya afdal min kulli syai perbuatan yang lebih mulia dari semuanya subhanallah ini keutamaan seorang ibu dan sekali lagi, sekiranya kita melihat dan membaca bagaimana kisah salaf terhadap orang tuanya, sangat jauh interaksi kita dari apa yang telah kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, subhanallah, kalau kita letakkan timbangan dikatakan oleh para ulama kalau kita letakkan timbangan dari apa yang kita lakukan untuk orang tua kita, khususnya ibu kita. Dan satu timbangan lagi adalah perbuatan salah dari apa yang telah mereka lakukan untuk ibu mereka. Terhitung apa yang kita lakukan seakan-akan kita adalah anak yang durhaka kepada ibu. Dikatakan sekali lagi, sekiranya kita dan interaksi kita dengan ibu kita diletakkan di satu timbangan dan interaksi salah diletakkan di satu timbangan maka apa yang kita lakukan maka sungguh masih keturhakaan kepada kedua orang tua dan memang sangat ajaib sangat ajaib pergaulan mereka dengan kedua orang tua kita suatu saat ketika kita melihat Syekh Abdul Razak berjalan bersama ayahnya Al-Allama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan waktu itu tentunya murid-muridnya di belakangnya ketika akan masuk ke masjid Nabawi tentunya sebagaimana kebiasaan para murid mereka berebut ingin membawakan buku Syekh dan ingin mendorong kursi rodanya. Tapi subhanallah, jawaban ringkas dari Syekh Abdul Razak. Dia memegangi buku yang sangat banyak dan dia mendorong kursi rodanya seraya menyatakan ini ayahku katanya. Sewajarnya seorang murid berebut untuk membantu gurunya. Ketika tidak ingin membawakan kitabnya dan sebagian ingin mendorongnya, karena kita lihat bagaimana Syekh kesulitan untuk membawa kitab dan mendorongnya, maka kita dikatakan oleh beliau, ini hala ali, ini ayahku bukan ayahmu, katanya. Subhanallah. Contoh hidup di masa kita. Dan jangan tanya sekali lagi bagaimana tentang kehidupan para salaf. Kemudian ada satu riwayat mengingat waktu ada satu riwayat yang menunjukkan subhanallah agungnya riwayat ini riwayat bagaimana karena berbaktinya seorang anak laki kepada ibunya Allah kabarkan atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini yang berbakti kepada ibunya adalah orang yang mustajab untuk doa. Bahkan diperintahkan oleh para sahabat dan waktu itu Umar radhiyallahu taala anhu untuk mencari orang ini yang tidak Rasulullah pernah berjumpa dengan orang ini. Dan tidaklah para sahabat pernah berjumpa dengan orang ini. Dan tidaklah orang ini berada di kota Mekah dan juga tidak di kota Madinah. Berada di sebuah negeri yang tidak pernah terbayangkan oleh para sahabat bahwa orang ini ternyata yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim kisah seorang lelaki yang insya Allah para ummahat mengenalinya yaitu Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni seorang yang tentunya dalam posisi ataupun kehidupannya di tengah masyarakat adalah orang yang tidak dikenal. Seorang yang miskin, yang mungkin sekiranya dia mengetuk pintu orang tidak akan dibukakan karena miskinnya dia. Yang kerjanya adalah tukang memarkirkan onta orang-orang yang punya onta dan memperhatikan kendaraan itu. Ini Uwais al karmik Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya dan waktu itu yang mendengarkan adalah ibnu atau uh, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, carilah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kelak kamu berjumpa dengan orang ini, maka mintalah kepada orang ini untuk memintakan ampunan kepada Allah, kepada Allah memintakan ampunan kepada Allah. Kalau kamu berjumpa dengan orang ini, mintalah kepada orang ini untuk supaya dia memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dikisahkan oleh Asir ibn Jabir radhiyallahu taala anhu Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan dalam keadaan dia adalah orang yang terbaik dari, bahkan lebih baik daripada Uwais. Karena dia seorang sahabi, adapun Uwais tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais posisinya adalah seorang tabi'in. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah dan Umar adalah orang yang terbaik setelah para nabi dan setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tetapi apa yang ada pada dirinya, posisi yang demikian mulianya, tetap tamak kepada kebaikan. Sehingga ketika dikatakan, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta kepada dia untuk supaya memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Artinya, orang ini mustajab untuk doa Orang ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar setiap kali berjumpa dengan kafilah yang datang dari Yaman karena Uwais Al-Qarni dengan kabilahnya Al-Qarni itu merupakan kabilah yang ada di negeri Yaman. Maka setiap dia berjumpa dengan orang-orang atau kafilah yang datang dari Yaman, akan selalu ditanya, Afikum Uwais, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Sampai orang-orang terheran, ada siapa Uwais? Bahkan orang yang mungkin satu kampung pun tidak mengenali atau mungkin mereka mengenali nama itu tapi tidak mungkin sebagai nama yang disebut oleh orang yang paling dimuliakan saat itu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hatta ata alaihi sehingga suatu saat datanglah kafilah setiap kafilah datang dari negeri Yaman dia akan datang afikum Uwais afikum Uwais apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais akhirnya ada orang yang memberikan mencoba memberitahu dan mungkin tidak terbayang bahwasanya itu yang dimaksudkan. Tetapi mungkin dia. Karena waktu itu tidak ada yang bernama Uwais Al-Qurni kecuali dia. Maka diarahkan. Dari dicarilah orang ini dan ternyata orang ini sebagaimana kebiasaan dia. Dia adalah orang yang menjaga atau tukang memarkir onta ketika telah dipakai oleh orang-orang dan merawat onta mereka. Tidak dikenali. Maka dibawalah Uwais Kemudian Umar bin Khattab berkata ketika dihadapkan Uwais ibn Amir al-Qurni, Anta Uwais ibn Amir, apakah engkau yang bernama Uwais ibn Amir? Qala na'am, iya. Kala min murad, thumma min qarn, apakah kamu ini dari kabilah Murad? Ah, dan juga kamu ini apakah dari kabilah Al-Qarni? Dia menjawab, "Na'am." Heran Uwais Al-Qarni. Tidaklah menyangka sekali ber Umar bin Khattab yang posisinya adalah khalifah bertanya tentang dirinya, bertanya tentang nasabnya. Heran. Ada apa dengan Ibnu Umar? Dari siapa dia mengenali namanya? yang sekiranya orang Yaman pun tidak mengenali namanya. Waisul Qarni. Kemudian dia berkata, Fakana bika barasan Fadari'ta minhu Illa mawdi'u dirham Likewise Dia ingin bertanya secara lebih detail lagi. Karena Rasul mensifati Uwais ibn Qarn itu dengan sifat yang detail. Orang namanya Uwais ibn Qarni, dia dari kabilah Al-Qarni. Dan dia adalah orang yang demikian. Dan di pundaknya itu ada bekas kusta sebesar uang dirham. Dan dia dulu pernah kena penyakit kusta secara menyeluruh di tubuhnya. Kemudian Allah sembuhkan. Dikabarkan secara detail oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Maka Rasul bertanya atau Umar bertanya kepada Uwais dengan detail, apakah engkau Uwais Al-Qurni? Apakah engkau dari kabilah Al-Qurni? Apakah engkau pernah merasakan penyakit kusta? Dan engkau sembuh. Tapi masih tersisa bekas sebesar uang dirham. Pertambahan Uwais Al-Qurni. Kenapa Umar sangat mengetahui yang demikian mendalam tentang dirinya. Maka dia ditanya bahwa si tubuhnya masih tersisa satu bekas dari darah kusta sebesar gerahan dia berkata, Iya. Kal, yang terakhir apa yang dikatakan oleh Umar? Laka walida. Kamu masih punya ibu? Kamu masih punya seorang ibu? Kala na'am, katanya. Iya, Aku masih memiliki seorang ibu katanya. Kemudian bergembiralah Umar bin Khattab Allah taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Sungguh aku pernah mendengarkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah wafatnya Rasulullah setelah wafatnya Abu Bakar يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن Sungguh akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais bin Amir ma'am dari Yaman yang datang dengan sekelompok orang-orang Yaman tanpa dikenali. Murad dari kabilah Murad sama min dan nisbah dia adalah Al-Qarni yaitu Uwais al qar Al qarni kemudian kata Rasulullah kana bihi barasun orang ini memiliki kusta fabari'a minhu kemudian dia sembuh dari penyakit itu illa mawdi'u dirhamin kecuali yang tersisa adalah bekas penyakit kusta sebesar uang dirham Lahu walidah dia hanya memiliki seorang ibu. Huwa biha katanya. Dan dia selalu mengiringi dan bersama ibunya. Bir selalu berbaik kepada ibunya. Lau agsama ala Allah la alarra. Taulah kamu tentang orang ini kalau dia bersumpah atas nama Allah, saya Allah akan kabulkan. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kamu bisa berjumpa dengan orang ini, maka berjumpalah, temuilah orang itu dan mintalah kepada orang ini untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa fa'al kata Allah lakukan. Maka saat ini aku berkata kepada Uwais, Uwais fastaghfirli mintakan ampunan kepada Allah untukku. Subhanallah. Faqala lahu Umar. Kemudian setelah dia mengabulkan apa yang diinginkan oleh Umar dengan penuh keheranan dia tidak pernah merekomendasi dirinya orang yang mulia. Tidak ada satu orang yang mengenali kalau dia adalah orang yang mulia. Dan dia tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah orang yang terbaik. Dia hanya menganggap punya seorang ibu. Dan dia berbaik sebaik mungkin dengan ibunya. Dan dia bekerja sebagai pembersih ontak Dan yang suka atau menjaga dan memarkirkan ontak penduduk di salah satu kota di Yaman. Kemudian Omar berkata lagi dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa nanti Uwais ini akan menuju Kufah. Maka Omar berkata, Aina turid? Wahai Uwais, selepas ini kamu akan melanjutkan perjalanan kemana? Kala maka Uwais Al-Qardi berkata, Kufah, aku ingin menuju Kufah, wahai Amirul Mukminin. Kal, maka kemudian Umar pun berkata, Ala aktulaka ila amila. Kalau demikian, maukah aku tuliskan satu lembar kertas kepada gubernur kota Kufah, sehingga dia menyambutmu. Kal, apa jawaban Uwais? Apa jawaban Uwais? Perhatikan jawaban beliau. Aku fi khabara innas ahabbu ilayya. Wahai Umar, ketahuilah untuk aku berada di tengah-tengah manusia dan tidak dikenali oleh umat manusia menjadi orang yang seperti ini lebih aku cintai daripada apa yang kamu inginkan wahai Umar sehingga dia menolak tawaran Umar dia tidak ingin orang mengetahui tentang dirinya dan dia pun tidak menganggap diri kecil adalah orang yang biasa yang menjaga seorang ibu dan sebagai seorang yang menjaga dan membersihkan onta orang-orang yang menyerahkan amanah kepadanya. Subhanallah. Ini suatu hal yang sangat mulia. Jadi dikatakan oleh para ulama dikatakan oleh para ulama ketika menukilkan riwayat ini inilah salah satu kedua dalam mewujudkan sebuah makna berjihad untuk orang tuanya perhatikan para umat Uwais Al-Qarni rela untuk tidak menjadi seorang sahabat Tatkah kehidupan yang mulia menjadi sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah dia rela untuk tinggal bersama ibunya yang memang sudah lanjut usia. Yang sekiranya dia mau meninggalkan ibunya bisa dia meninggalkan ibunya. Pergi berjumpa Rasulullah untuk sekedar melihat Rasulullah sehingga menjadi seorang sahabat. Kalau seorang sahabat martabatnya sedemikian tingginya, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena ibunya. Subhanallah. Sekali kita katakan wajar apabila dikatakan apa yang telah kita lakukan dibandingkan dengan para salam terhadap seorang wanita yang telah mengandung kita yang telah darinya kita meminum asinya dikatakan bahwa apa yang kita lakukan masih lebih banyak ak, kedurhakaan kita terhadap orang tua kita. Ada kalau kita sudah maksimal. Ternyata ketika kita membaca kisah mereka dan bagaimana mereka mengamalkan apa yang harus diwajibkan atau apa yang memang itu sebuah perjuangan mereka lakukan dengan keadaan yang sangat menakjubkan. Sebenarnya sangat banyak yang berkaitan dengan fikih, bergaul dengan orang tua, khususnya ibu dan banyak kisah-kisah para salaf. Tapi dengan waktu Semoga apa yang terakhir sampaikan cukup menjadi peringatan bagi kita bahwa ibu kita posisinya sangat istimewa. Jangan sampai kita sebagaimana sabda Nabi kita masih mendapati kedua orang tua atau kedua orang tuanya hidup. Ibu kita masih hidup. Ayah kita masih hidup. Tetapi kita tidak berjuang untuk berupaya memasukkan mereka ke dalam surga. Artinya, untuk sebaik mungkin berbaik kepada orang tua hal yang memilukan bahkan ada kalanya saat ini atas nama komitmen katanya dia tinggalkan senyum terhadap orang tua karena menghajar orang tuanya yang tidak seiring dengannya dalam mensikapi sebuah keadaan mulai walaikumsalam bahkan ada kalanya keberanian kepada orang tua dan tidak ada sopan menjadi sesuatu yang pemenangan yang umum apalagi ketika bergaul dengan orang yang lemah yaitu seorang ibu seorang ibu adalah wanita yang tentunya dia lebih lemah secara fisik dari seorang lelaki wajib untuk dijaga wajib untuk dimuliakan dan tentunya berjihad untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan untuk keduanya demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini sekilas tentunya karena memang waktu tetapi sekali lagi semoga ini menjadi peringatan bagi kita bahwa orang tua kita ladang surga untuk kita dan ibu kita khususnya adalah pintu surga bagi kita jaga keduanya sayangi keduanya melebihi sayangnya kalian kepada apapun dan tentunya perhatikan setiap waktu lakukan semua yang akan membahagiakan dan tersenyumnya orang tua kita. Kepada Allah kita memohon. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan penjagaan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat dan ampunan kepada sebagian orang tua kita yang telah meninggalkan kita dan semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya dan tentunya Semoga Allah menjadikan kita anak yang saleh. Tidak ada yang lebih berharga di masa hidupnya orang tua dan setelah wafatnya orang tua melebihi daripada upaya seorang anak menjadi anak yang saleh. Sekiranya orang tua kita sudah wafat, jihad kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang saleh. Kesalehan seorang anak akan mendatangkan kemanfaatan untuk orang tuanya. Cinta kita kepada orang tua jadikan kehidupannya yang semakin baik menjadi orang yang terus tentunya memperhatikan nilai-nilai kebaikan hidupnya nilai kebaikan pada kehidupan kita bukti bir sikap baik kita untuk kedua orang tua kita ada kalanya orang tua masuk dan ditingkatkan derajatnya surga karena anak yang soleh tanpa sepengetahuan orang tua sebenarnya dalam riwayat ketika seorang ayah, orang tua dinaikkan derajatnya ke surga. Kemudian dia bertanya, "Ya Allah, apakah yang menjadikan aku mendapatkan seperti ini?" Kemudian jawab oleh Allah, "Dzalika." Hal itu karena doa dari anakmu. Doa dari anakmu saja? Nah, doa dari anakmu yang saleh. Buktikan cinta kepada ibu cinta kepada ayah dengan kalian menjadi seorang yang selalu berupaya menjaga hak-hak Allah menjadi seorang muslim yang baik mukmin yang baik wallahu a'lam bishawab ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf aku ma tasma'un wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin